من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ini min bab atful am alal alal khas sudah kita lewat kemarin bagian dari ayat wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadur kalimat ma la yanfa'uka wa la yadur itu istilahnya ka, sifatun kasyifah la mafhuma laha la mafhuma laha karena selain Allah tidak ada yang bisa memberikan manfaat tidak ada yang bisa memberi mudarat hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin kalau kamu lakukan berarti kamu termasuk orang yang zalim ketika melakukan itu kalau bertobat enggak Orang yang bertobat, nah, orang yang bertobat itu tidak lagi dia dikatakan bahwa zalim. Seorang dikatakan zalim setelah dia ketika dia melakukannya. Sebelum dia melakukan itu tidak dikatakan zalim. Setelah dia bertobat tidak bisa dikatakan bahwa zalim. Dan Allah menyebutkan wa man lam yatub faulaika humudzalimun. Siapa yang tidak bertobat maka dia itu termasuk adalah orang yang orang yang zalim. Kemudian Allah sebutkan ayat yang muhkamat setelah itu. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Ini muhkam. Kalau Allah menahan sesuatu ya menimpakan kepada mudur, mudarat, tidak ada yang bisa melepaskannya. Selain selain Allah. Wa yam yurid bi khairin fala radda li fadli Kalau Allah menginginkan kamu kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolak. Tidak ada yang bisa menghalangi. Seperti hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, لو اجتمع الأمة لو اجتمعت هذه الأمة أو لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك ini Tidak ada yang bisa. Nah, seperti dalam ya, ayat juga, "May yahdillahu fahuwal muhtadi, may yudlilillahu fala hadiyalah." Ini adalah perkara-perkara yang pas, pasti. Kalau Allah sudah memberi petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkan. Kalau Allah sudah menyesatkan, tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Nah, wa qauluhu fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu. Juga firman Allah, maka carilah rezeki dari enam rezeki di sisi Allah dan sembahlah Allah. Jangan kepada kepada yang selain Allah. Nah, ini apa namanya? <clears throat> Eh, di sebelum itu ada ayat. Nah, Innal ladzina tad'una min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Itu muhkam Innaladina tadoon, innaladina ta'buduna min dunillah sungguh semua yang kamu sembah selain Allah itu la yamlikuna nalakum rizqa tidak kuasa memberikan rezeki kepada kamu. Fabtaghu indallahi rizq. Carilah rezeki di sisi Allah. Carilah pertolongan, keselamatan, kelaparan ataupun dari haus atau bencana, marau yang lain-lainnya kepada kepada Allah. Fabtahu indallahi rizqa. Kemudian qauluhu. Nah, nah mereka ini orang-orang musyrikin menyembah berhala-berhala baik itu buatan tangan yang apa namanya? yang buatan makan tangan mereka sendiri atau yang anggap mereka anggap keramat ya. Nah, yang sesungguhnya benda-benda tersebut tidak puasa memberikan rezeki untuk mereka tidak bisa mendatangkan hujan, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat seperti yang disebutkan dalam ayat yang di atas. Nah, maka carilah rezeki kepada kepada Allah. Nah. Wa qauluhu wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapakah yang lebih sesat? Nah, ini jawabannya tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa menyeru selain Allah man la yasajibulah siapapun yang tidak bisa memberi mengabulkan menjawab sampai hari kia hari kiamat wahum an du'aihim ghafilun sementara mereka lalai dari doa ibadah orang-orang yang berdoa kepada kepada mereka isyarat bahwa yang disembah mereka bukan hanya patung, bukan hanya benda-benda mati. Bisa jadi walaupun apa namanya seperti ditempatkan bukan untuk sebagai ujian, <clears throat> tapi untuk justru merendahkan. Taruhlah kamu yang kamu sembah itu adalah seperti itu. Nah, mereka tidak mampu untuk, nah, apalagi kalau yang disembah itu adalah benda-benda mati. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan. Nah, ketika dikumpulkan manusia. Allah alam, mungkin ini juga isyarat bahwa yang disembah itu juga termasuk di antara mereka dalam manusia, seperti dalam ayat-ayat yang lain. Dalam surah Al-Isra yang sudah lewat, "Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab." Mereka yang diseru oleh para musyrikin itu juga mencari jalan kepada Allah. Nah, siapa yang lebih dekat? Artinya yang disembah orang-orang musyrikin zaman itu, di zaman itu, zaman renam turunnya ayat-ayat ini, bukan hanya orang-orang yang menyembah apa? patung. Mereka berdoa kepada orang-orang soleh, para nabi, ya, nah, makhluk-makhluk yang suci, di antaranya malaikat. Kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Mereka yang disembah itu menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembahnya, bagi orang-orang yang berdoa kepada mereka. Wa kanu ibadatihim kafirin dan orang-orang yang disembah selain Allah itu kufur, ingkar kepada peribadatan yang dilakukan oleh nah, kaum musyrikin kepada mereka. Malaikat-malaikatnya berlepas diri. Menganggap bahwa mereka itu bukan menyembah kami, tapi mereka itu beriman kepada jin, menyembah syaitan, menyembah syaitan al-ayatan ba'da. Dua ayat. Ini atau dua ayat yang tadi lima dan enam. Wa qawluhu ta'ala amman yuji'bur mutarra idza da'ahu wa yakshifu su' wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapakah yang mengabulkan permintaan orang-orang yang mutar? Orang-orang yang betul-betul dalam keadaan terdesak ketika dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesulitan-kesulitan, kejelekan-kejelekan dan menjadikan kamu khulafa al-ard penguasa-penguasa di muka muka bumi. Adakah ilah bersama Allah yang mampu berbuat seperti itu? Tidak ada. Karena memang tidak ada ilah selain selain Allah. Nah, makanya ketika di saat-saat terakhir Abu Sufyan dihadapkan kepada Rasulullah melihat pasukan kaum muslimin 10.000 itu dihadapkan belum sampai waktunya kamu mengakui bahwa tidak ada ilah selain Allah iya nah kalau memang ada ilah selain Allah tentu dia akan menolong aku jawaban Abu Abu Sufyan nah, kalau memang ada ilah selain Allah pasti aku mendapatkan manfaat ya nah, jadi kemana ilah-ilah yang selama ini itu adalah ilah-ilah yang ba batil nah. <clears throat> qalilan ma tadakkarun sangat sedikit yang mengambil yang mau mengingat Warawat Tabrani bi isnadihi annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiq Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam طيب nah, yudil mu'minin." di zaman Nabi ada orang munafik yang selalu menyakiti kaum mukminin faqala ba'dhum sebagian mereka berkata demi sebagiannya kepada Abu Bakar qumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mari kita datang beristighosah kepada Rasulullah SAW min hadal munafik dari orang munafik ini. Fakala Nabi SAW inna "Innahu la yistaghatu bi wa innama yistaghatu billah." Sesungguhnya tidak di nah, tidak dimintai pertolongan denganku, tapi yang dimintai pertolongan adalah Allah. Nah, di sini mereka para sahabat ini tidak salah. Ini bukan jadi dalil untuk bolehnya minta nah istighosah kepada kepada Rasulullah. Lihat kondisinya. Kalau misalnya di sini sahih, nah keadaan ini adalah ketika Rasulullah masih hidup. Masih hidup itu pertama. Yang kedua beliau mampu karena beliau sebagai nah, pemimpin, penguasa di di saat itu. Nah, beliau akan selesaikan, menangkap, menghukum, bisa kan? Nah, Nah, sisi satu sisi lagi misalnya kalau apa namanya orang ini munafik. Nah, berarti kan para sahabat yang lain sudah tahu orang ini punya sifat nifak. Nah, mereka dan kemudian Rasulullah mereka minta bantuan kepada Rasulullah karena memang Rasulullah mampu melakukannya. Setelah itu ya tidak bisa. Karena juga tidak dilakukan oleh para para sahabat istighatsah kepada Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Nah, bahkan kalau mau misalnya logikanya lagi, ketika terjadi kemelut di Saqifah Bani Sa'idah. Siapa yang jadi amir? Al-Ansar atau Muhajirin? Kenapa mereka tidak datang kepada Rasulullah Siwata? Apalagi misalnya kepada mereka yang ditipu oleh para habaib. Menganggap Rasulullah masih hidup. Mendengar setelah wafatnya. Kenapa mereka tidak datang? kepada Rasulullah para sahabat, nah, para sahabat tidak minta kepada Rasulullah karena mereka tahu sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar man ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad siapa yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka beliau sudah meninggal dunia wa man ya'budu rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam siapa yang menyembah Rabb Muhammad ini Allah Subhanahu wa taala fa innahu hayyun la yamut maka dia maha hidup tidak mati mati-mati nah ini beliau menyebutkan kalimat ini innahu la salatubi bi nah, mendidik para sah para sahabat. Nah, kalimat-kalimat yang hati-hati. Sebagaimana juga dalam yakni riwayat yang lainnya bagaimana beliau mengingatkan para sahabat la tutruni kama atratin nasara ibnu maryam. Innama ana abdun. Faqulu Abdullah wa rasul. Jangan kamu berlebih-lebihan menyanjungku, memujiku kata Rasulullah Sebagaimana orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen memuji Nabi Nabi Isa sampai meletakkannya sebab ini keluar dari nah, kehambaan beliau. Nah, sesungguhnya aku tidak lain adalah seorang seorang hamba. Maka panggillah aku hamba Allah dan Rasulnya. Nah ini, nah, ini sudah, di, sudah dirinci pada waktu yang lalu bahwa istighatsah itu ini kepada selain Allah itu ada yang memang jatuh ke dalam kesyirikan, ada yang ti, ada yang tidak. Doa juga demikian. Nah, di dalam ayat ini disebutkan juga ini, ini doa karena memang apa namanya doa itu ya kalau dia dalam bentuk dia misalnya nah, dengan tadarruan yang bentuk ta'zim kemudian menunjukkan istighfar maka kalau diserahkan kepada selain Allah benar ini adalah perbuatan syirik. Nah, berdoa kepada sesuatu yang gaib, yang tidak ada. Ini juga maksud syirik. Ya, nah, berdoa kepada ya ini ada orangnya tapi dia tidak mampu untuk melakukannya manggilnya. Ini juga bukan nah ini juga tercela. Bisa jadi apa? Penghinaan kepada orang yang dipanggil atau membuat orang lain tertipu. Nah, baik dalam bentuk istighatsah ataupun minta bantuan, ya. Kemudian yang yang, yang bernilai ibadah ketika dia serahkan hanya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang tidak enam termasuk yang tidak jatuh dalam kesyirikan istighatsah kepada selain Allah ini kalau orang yang dimintai mustaghaf bihi yang dimintai pertolongan itu mampu melakukan mampu melakukannya ada di tempat ada di tempat dan mampu melakukannya ini boh boleh seperti kisah Nabi Nabi Musa. Ya, doa bermakna yakni doa yakni nah, panggilan, seruan. Ini juga demi demikian. Nah, nah maksudkan dan artikan seperti itu karena agak beda. Yang nanti antum bicara antum ini sanggah dengan yang disebutkan di dalam apa namanya keterangan beliau di syarah salah satu usul beda dengan yang di kaulul mufid. Ya, Nah, beda ini kaul mufid. Nah, ini di, di dalam kaul mufid beliau menganggap bahwa saya tidak bisa bicara tentang doa sebagaimana membicarakan istighatsah. Artinya doanya doa, ibadah gitu loh. Tidak bisa terbagi, ini ada. Nah, sementara di dalam syarah salah satu usul beliau sebutkan seperti yang kita contohkan kemarin. Ya fulan, nah ini dia da'a ahadan hadiran yastati'an Nah, artinya dia mampu. Orang itu hadir, kita panggil, ya pulang, astini. Ini ini tidak syirik. Ya. Nah, makanya akan artikan di sini, ia doa di sini seruan, panggilan. Ya, pada sesuatu selain Allah, bukan bermakna doa yang di situ ada istiqar, ta'zim, apalagi tadarru dan mahabbah. Kalau yang seperti ini diserahkan kepada selain Allah syirik. Si syirik. <clears throat> Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita baca keterangan Syekh tadi di lain kesempatan. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta